wa huruf 13 al-atfu wa dan au atau ah, fa maka am atau shalalala amma ada pun summa kemudian shalalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-adfu dan artinya. Wa dan bi huruf satu, bi jari. Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas minari di dalam anari atas sehingga ditawar bi dengan Al-akhirati bukan huruf, pasti yang lainnya. Hum, huruf 24, dhamir. Huwa huma hum artinya dia. Huwa untuk lelaki satu. Huma untuk lelaki dua. Hum untuk mereka lelaki. Yang mahuna artinya dia. Dia untuk wanita satu Lima untuk wanita dua Huna untuk mereka wanita Anta antuma artinya kamu Anta untuk lelaki satu Antuma untuk lelaki dua Antum untuk kalian lelaki Anti antuma artinya kamu Anti untuk wanita satu Antuma untuk wanita dua Antuna untuk kalian wanita Anak itu artinya Anak itu artinya saya Nahnu itu kami semua Cukup itu saja Somir dan artinya yukinu hum mereka yukinuna bukan huruf pasti yang lainnya